Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba ومن Amma ba'du. Alhamdulillah. <clears throat> di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dan ini insyaallah merupakan pekan yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita ketemu lagi nanti pada Id. Kita akan membahas seperti biasa kitab Mufidul Mustafid fi Kufri kitab Tauhid. Dan kajian kita dari kitab ini telah sampai kepada pembahasan-pembahasan di akhir kitab. Dari cetakan yang saya punya, saya telah sampai kepada halaman yang ke-179. Dan sebelum kita lanjutkan dengan sedikit review mengulanginya yaitu pada pembahasan di mana al-muallif Syekh Muhammad rahimahullah kembali mengungkapkan beberapa data yang ada pada masa-masa di masa hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat radhiyallahu alaihi yang mereka memerangi orang-orang yang jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut duna masih lebih ringan dibandingkan perkara at-tauhid disebutkan seperti jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari pernah mengutus Barra bin Azib radhiyallahu taala dengan membawa panji. Itu panji perang. Pergi untuk mendatangi seorang yang menikahi bekas istri bapaknya untuk dibunuh. Ya, agar orang ini dibunuh. Dan hartanya dijadikan rampasan. Begitu juga keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Bani Mustalik mana sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita bahwa mereka itu menolak membayar zakat. Dan juga kisah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya ketika itu yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sehingga mereka pun diperangi. Dan wanita-wanitanya pun ditahan harta-hartanya dijadikan rampasan. Dan mereka disebut sebagai murtadun, orang-orang yang murtad. Dan juga ijma' sahabat radhiyallahu taala anhum pada zamannya Umar yang mengkafirkan Qudamah bin Mad'un dan para sahabatnya. Di mana mereka ini mentakwil ayat yang ke-93 dari surat Al-Maidah. mami akan bolehnya al-khamr. Halalnya khamr. Minuman keras bagi segelintir orang. Maka dikafirkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ijma sahabat di zamannya Utsman. Perhatikan urutannya sepanjang zaman Nabi, kemudian zamannya Abu Bakar, kemudian zamannya Umar, kemudian zamannya Utsman. Yang mengkafirkan orang-orang yang mengklaim nubuahnya Musailamah walaupun mereka enggak mengikuti Musailamah, tidak mau menjadi pengikutnya Musailamah. Takfirkan mereka oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Para sahabat ketika itu mujmi'un. Juga di zamannya Ali yang membakar orang-orang yang gulu kepada Ali. Ini semua adalah data-data sejarah pada zaman khulafa al-arba'ah dan sebelumnya di zaman Nabi saw alaihi Menunjukkan bahwa muslim yakfur orang muslim itu bisa menjadi kafir bahkan dengan melakukan sesuatu yang lebih ringan dari sekedar pelanggaran terhadap syahadat la ilaha illallah. Sedangkan yang dibahas dalam kitab ini adalah pelanggaran terhadap tauhid. Ya, maka bagaimana ya seorang bisa mengingkari bahwa orang yang melanggar perkara tauhid kemudian dia tidak menjadi kafir hanya mengingat bahwa orang itu masih sholat orang itu masih puasa, orang itu masih zakat. Oleh karena itu di lanjutan pembahasan kita pada halaman 179 dari kitab saya Syekh Muhammad mengatakan setelah menyebutkan data-data ini dan juga data-data yang lainnya kata beliau qala wa lam yaqul ahadun minal awwalin wal akhirin Dia kata, dan tidak seorang pun dari orang-orang terdahulu dan belakangan yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau kepada selainnya kaifatu qatilu Bani Hanifah? Kenapa kalian memerangi Bani Hanifah? Wahum yaquluna la ilaha illallah. Karena mereka ya, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, artinya tidak ada seorang pun. Ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang setelahnya. Ya, sampai zaman yang disebutkan oleh al-muallif bahwa ada salah seorang dari mereka yang mempermasalahkan tindakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tindakan yang diambil oleh ya, para sahabat, tindakan yang diambil oleh orang-orang setelahnya yang merangi ya para murtadun, orang yang murtad. Mempermasalahkan dengan alasan bahwa mereka itu masih mengucapkan la ilaha illallah. Wa yusallun wa yuzakkun. Mereka ini masih salat, mereka ini masih menunaikan zakat. Wa kadzalika lam yastashkil ahadun. Begitu juga enggak seorang pun di masa itu dan sekarang yang mempermasalahkan takfir Qudamah washabah, Permasalahkan pengkafiran kepada Qudamah dan para sahabatnya. Laulam yatubu, kalau mereka tidak bertaubat, wahlum majar dan seterusnya. Artinya bahwa kondisi orang-orang yang disebutkan mereka itu diterangi, mereka itu dikafirkan, ini perkara yang telah selesai. Itu musallam. Hukumnya telah diterima oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Bahwa mereka kufar, bahwa mereka diperangi. Meskipun mereka masih mengucapkan syahadat, masih menunaikan sholat. Meskipun mereka masih mengerjakan sebagian-sebagian dari syariat. Namun mereka kafir, mereka diperangi karena pelanggaran mereka yang yang besar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, qala ila zamani Bani Abi Ubaid al-Qaddah alladhi malakul Maghrib wa Misr wa Syam wa ghairiha. Sampai kepada zamannya Bani Ubaid al-Qaddah. Yaitu <clears throat> di mana muncul pada zaman tersebut ya sekelompok orang yang mereka juga melakukan pelanggaran. Dan begitu juga para ulama di zamannya mengkafirkan. Mengkafirkan Bani Ubaid Al-Qaddah ini. Ya. Yang disebut dengan Fatimiyun. Ya, kelompok Fatimiyah. Alladzina malakul maghrib. Yang menguasai ya maghrib. Maghrib itu Maroko. Menjadi penguasa di sana, menjadi khalifah. Ya, khalifah Fatimiyah. Ya, dinasti Fatimiyah. Wa Misr dan Mesir. Wa Syam dan Syam wa ghairiha. Ini kekuasaannya luas ini. Ya, Fatimiyah ini. Ma'a tadhahurihim bil Islam. Di samping mereka menampakkan secara zahir ya, keislaman. Wasolatil Jum'ah wal Jamaah menegakkan sholat Jumat yang di dinasti ini. Dan juga sholat berjamaah, wanasbul qudat wal muftin memasang ya, para hakim-hakim, ya hakim-hakim pengadilan, ya mufti-mufti agama. Lama azharu min al aqwal wal af'al ma azharu. Yaitu ketika mereka menampakkan ucapan dan perbuatan-perbuatan kekufuran. Jadi dinasti ini ya secara lahir menampakkan apa? Islaman. Tapi di samping itu juga menampakkan kekufuran dari akwal, ucapan, dari perbuatan. Sampai zaman ini pun lam yastashkil ahadun min ahli ilm wa din qitaluhum. Enggak ada seorang pun dari ulama dan ahli agama yang mempermasalahkan bahwa mereka itu harus diperangi. Walam yatawaqqafu fi Bahkan mereka nggak ada yang abstain dari mengkafirkan mereka ini. Dinasti ini. Ya, mengambil sikap abstain. Wa fi zaman Ibnu Jauzi dan mereka ini ya sezaman dengan Al-Imam Ibn Jauzi wal Muwaffaq Ibn Qudamah dan Muwaffaq Ibn Qudamah. Di antara ulama yang hidup di masa itu Ibn Jauzi ya dan juga Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Wasannafa Ibn Jauzi kitaban sampai ketika itu Ibn Jauzi menulis sebuah kitab lama Uhidat Misra minhum samau an-nasr ala Misr. Ketika negeri Mesir itu berhasil dirampas dari tangan mereka kaum muslimin merangi. Ya, merangi mereka. Para ulama juga merangi mereka. Ya, dan meyakini kufurnya Bani Ubaid Al-Qaddah Dinasti Fatimiyah ini. Walaupun mereka menampakkan keislaman. Syiah. Walaupun mereka menampakkan keislaman. Ya. Di antara ulama yang ada pada masa itu Ibnu Jauzi sampai-sampai menulis kitab ya, ketika Mesir ini kembali bisa ditaklukkan pangkuan kaum muslimin. Kitabnya disebut dengan judul An-Nasr ala Misr, kemenangan atas Mesir. Walam yusmi' min ahadin min al-awwalin wal akhirin, walam yusma' dan enggak pernah terdengar bahkan dari seorang pun dari para pendahulu dan orang-orang belakangan anna ahadan angkara syai'an min dzalik bahwa ada seorang pun yang mengingkari hal itu bahwa mereka kafir, bahwa mereka diperangi. Ya. Nggak ada yang mengatakan kenapa dikafirkan. Kan mereka masih sholat. Mereka masih puasa, mereka masih zakat. Kesian. Itu. Kami istashkil. Awistashkalau li ajli di'aihimul millah. Atau mempermasalahkan kekafiran kepada mereka. Keperangan yang dilancarkan kepada mereka. Dengan alasan mereka itu masih mengaku muslim. Awli ajli qawli la ilaha atau karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah au li ajli idhari syai'in min arkanil Islam atau karena mereka masih menampakkan salah satu dari rukun-rukun Islam artinya sampai zaman belakangan pun ya zamannya dinasti Fatimiyah itu ya jauh dari masa-masa para sahabat ya belakangan itu seperti itu <clears throat> Ibnu Jauzi saja, ya Abul Faraj, ya, dia wafat pada tahun ya 597. Berarti sudah lewat ya masa-masa ya salafus saleh 300 tahun. Ya tahun 100, 200, 300 lewat. Nah. <clears throat> Dan Ibnu Qudamah itu wafat pada tahun 620. Kira-kira di masa-masa itu. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ini oleh al-muallif. Sampai masa itu tidak ada seorang pun yang permasalahkan takfir wal qital ya pengkafiran dan peperangan dilancarkan kepada Allah. <clears throat> Mereka beliau qala illa ma sami'na min haula mala'in kecuali apa yang kami dengar dari mereka orang-orang yang disebut malain pemalun ya, terlaknat di hadil azman di zaman ini zaman siapa <clears throat> min iqrarihim anna hadha huwa syirk yang mengakui bahwa ini kesyirikan perbuatan iblis selain Allah adalah syirik lakin man fa'alahu aw hasanahu aw kana ma'a ahlihi namun Orang siapa yang mengerjakan kesyirikan itu atau menganggap bahwa perbuatan ini baik atau ya, karena ma ahlihi ya, membelanya membela para pelaku kesyirikan atau zamma ahli tauhid atau ikut mencela ahli tauhid atau haraba ahli diajlih atau merangi ahli tauhid untuk ya membela pelaku kesyirikan atau abgadahum atau membenci ahli tauhid li ajli untuk membela kesyirikan annahu la yakfur. Bahwa dia enggak kafir. Artinya apa? Artinya ini jadi suatu hal yang baru. Ya. Itu anggapan bahwa <clears throat> mengetahui bahwa ini syirik, namun pelakunya tidak dikafirkan. Ya. Begitu juga yang membelanya nggak dikafirkan, memerangi ahli tauhid nggak dikafirkan. Di mana pada masa-masa salah dulu bahkan sampai pada tahun 600-an nggak ada seorang pun yang memperdebatkan akan kafirnya orang-orang itu. Ya. Padahal pelanggaran tersebut terjadi sebagiannya lebih ringan dari perkara kesyirikan. Ya seperti ketika Nabi mengutus Barra Ya. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Apakah kesyirikan? Bukan. Ya. Namun Nabi SAW menyuruh Barra untuk membawa anji perahu. Dan Nabi menyuruh para sahabatnya untuk memerangi Bani Mustalik. Apa yang dilakukan oleh Bani Mustalik? Berdasarkan isu yang beredar. Menolak membayar zakat. Namun Abu Bakar pun juga demikian. Menolak membayar zakat zaman ya Umar, ya, zaman Utsman, zaman Ali. Seperti itu. Sampai kepada zaman dinasti Fatimiyah, para ulama semuanya nggak ada yang perdebatkan permasalahan kafirnya orang walaupun dia masih mengucapkan syahadat. Walaupun dia masih ya mengerjakan sebagian dari rukun-rukun Islam. Ya, walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih puasa. Namun anggapan bahwa orang yang mengucapkan syahadat itu tidak dikafirkan, orang yang masih sholat tidak bisa dikafirkan. Ya. Padahal perbuatannya syirikan atau membela pelaku kesyirikan atau memusuhi ahli tauhid, membenci ahli tauhid. Itu hanya ada di zaman-zaman sekarang Dari orang-orang yang disebut oleh Syekh sebagai malaik. Orang yang dilaknat. Ya, ini ajib. Ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan yang dibahas oleh Syekh sebelumnya. Ya. Di mana beliau menceritakan bahwa ya, permasalahan ini mudah kata beliau. Kenapa? Karena ulama ul musyrikin sudah mengaku ini syirik. Kecuali dari seperti Musailamah. Ya, Sulaiman. Ya, dari Ibnu Khalid dan temannya yang pendapatnya selalu berubah-ubah. Kadang mengatakan ini syirik kecil, kadang mengatakan ini syirik besar, namun pelakunya tidak menjadi kafir karena belum sampai kepadanya hujah. Ya. Kemudian bandingkan dengan pembahasan di sini. Ya. Ini semualah satu paket. Ya, di mana Syekh berbicara tentang mereka. Bahwa mereka ini adalah jenis apa? jenis baru ya spesies baru ya dari orang ya, orang-orang yang modelnya cuma muncul di masa itu. Dan mereka punya keturunan sampai sekarang. Ya. Ada keturunan. Ya, ada penerusnya, pewarisnya. Munculnya di zaman Syekh Muhammad. Yang mempermasalahkan kenapa dikafirkan karena mereka masih mengucapkan La ilaha illallah. Kok dikafirkan kan masih so? sholat. Kok dikafirkan kan masih mengaku muslim. Ya. Muncul di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya berkata beliau qala Lianna yaqulu la ilaha illallah atau lianna yuaddi al Islam khamsah. Karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah atau masih menunaikan rukun Islam yang lima. Wa yastadiluna bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Islam. Dan mereka pun berdalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai mereka muslimun. Kok dikafirkan? Ya, berdalil dengan sebagian ayat, sebagian hadis, ya dengan pemahaman mereka sendiri. Ya, sehingga mereka menolak ayat yang lainnya, menolak hadis, bahkan menolak ijma. Tadi sudah disebutkan. Lam ya, yusma kata Syekh. Enggak pernah didengar berarti ijma atau bukan ijma. Jadi seorang pun yang memperdebatkan bahwa mereka dikafirkan, bahwa mereka di Ya, dalam konteks pelanggarannya duna syirik. rendah lebih rendah, lebih ringan daripada kesyirikan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada kitab-kitab firaq. Kita lihat tentang firaq, firqah-firqah yang ditulis oleh para ulama terdahulu firqah-firqah dalam Islam itu disebutin ya, nama-namanya. Yang namanya itu merujuk kepada nama pendirinya, ada yang merujuk kepada nama kebidaahannya, ya, seperti misalnya Jahmiyah itu merujuk kepada pendirinya. Khawarij itu merujuk kepada kebidaahannya. Enggak kita dapati satu pun dari kitab firqah tersebut, firqah-firqah yang disebutkan itu dalam kitab-kitab firqah yang membahas tentang firqah. Ada firqah dalam Islam ini. Firqah kan berarti dalam bingkai muslim mereka. Cuman jadi firqah. Ada firqah ya. Bid'ahnya apa? Firqah fulaniyah. Sebutin. Dahulu mereka menyembelih untuk selain Allah. Tidak ada. Karena mereka sudah keluar Jadi firqah. Tidak masuk dalam kategori firqah. Kenapa? Karena mereka di luar Islam. Yang disebut dalam firqah itu yang masih dalam konteks muslimin. Ya, namun orang yang sudah batal keislamannya di luar itu. Seperti itu. Olah hadza lam yusma' qat. Yang seperti ini nggak pernah terdengar lam yusma' qat pun, sedikit pun. Illa min haula'il mulhidin al-jahilin al-zalimin. Melainkan dari para mulhid ya, jahil dan orang-orang zalim itu. Syubhat ini. Ya. Syubhat apa? Mereka mengakui bahwa ini kesyirikan, namun pelakunya orang yang menghiasinya, ya, atau membelanya, ya, atau musuh ahli tauhid, ya, atau merangi ahli tauhid atau membenci ahli tauhid layak pur Ya. Tak pernah terdengar kecuali dari haula'il mulhidin yang orang-orang yang mulhid ya kafir. Iya. Jahilin, jahil. Ya. Kafir jahil. <laughs> Zalimin. Ya. Nah, dalam ya <clears throat> dalam ilmu tauhid yang benar antara kafir dan jahil itu ketemu. Ketemu. Ya, kecuali dari orang-orang yang musyrik <laughs> yang mengatakan nggak bisa ketemu antara kafir dan jahil. Paham ya? Seperti itu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan para setan-setan itu sebagai penolong-penolong mereka. Ya. Bicara tentang orang kafir, musyrikin. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Husban, dzon sangkaan. Itu ilmu atau bukan ilmu? Sangkaan ilmu atau bukan ilmu? Bukan. Berarti ya, nufial ilm. Dinafikanlah ilmu. Intafal ilm. Berarti kalau intafal ilm sabata apa yang ada? Jahil. Nanti mereka musyrik, mereka jahil. Dan yang seperti ini banyak. Banyak sekali. Seperti misalnya yang sering juga dikutip. Ya. Lalu Nabi Ukumil Aksarina Akmala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinun Mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Ini ayat bicara tentang orang kafir, cuman sering digunakan cuman untuk ahli bid'ah. Ya. Namun pertama ya, ayat ini bicara untuk orang kafir. Di dalam definisi ya, dalam apa namanya? Pengertian tauhid yang benar bahwa jahil kafir itu ada. Ketemu di dua istilah. Makanya Syekh menggunakan di sini. Illa min haula'il mulhidin al-jahilin. Kecuali dari orang-orang kafir dan jahil az-zalimin, lagi zalim itu. Fa in dhafiru, kalau mereka beruntung biharfin wahidin an ahli ilm atau ahadin minhum. Kalau mereka beruntung mendapatkan satu dalil dari ucapan ahli ilmu. Ya, ucapan seorang ulama yastadilluna bihi ala qaulihimul fahish yang mereka jadikan dalil yang sebagai penguat dari pendapat mereka yang kotor ini al-ahmaq yang bodoh fahish al-ahmaq guru silahkan sebutkan ditantang oleh sih mereka dapat di satu satu aja ya dari ucapan ulama yang bisa mereka jadikan dalil ya coba sebutkan pasti mereka ya akan berdalil dengan mutasyabih dari kalam ulama. Tapi orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar nggak bisa dikafirkan sampai dikasih tahu lagi. Karena maksud mereka ditegakkan padanya hujah itu sampai dikasih tahu. Mereka nggak memahami bahwa penegakan hujah itu turunnya Quran, sampainya informasi tentang Islam. Kemudian mereka nggak mau cari tahu, mereka kafir. Sebabkan karena Iqras. Eh, mereka tetap mengharuskan dikasih tahu. Orang itu kalaupun mereka berdalil dengan kalam ulama, mereka berdalil dengan ucapan ulama yang mutasyabih, yang sama. Ya. Seperti mereka berdalil dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Yang mengatakan, ya, bahwa kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah pada berhala yang berada di kuburannya. Ya. Ahmad Badawi Ya. Itu yang mereka ulang-ulang. <laughs> Selalu mereka ulang-ulang. Tapi mereka ya tinggalkan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kutub-kutubnya yang muhkam. Ya. Ucapan-ucapannya yang muhkam. Bahkan kitab ini termasuk kitabnya yang muhkam. Membahas misalnya. Ini orang sudah menulis kitab tentang tentang permasalahan ini. Sehingga manhatnya sudah mengkristal. Sebenarnya. Nanti sudah menjelaskan madhabnya dalam sebuah kitab. Tak bisa lagi kita ya, merekarka, comot-comot sana sini. Seperti dilakukan sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu dalam masalah ini. Wa ma aktsarahum Allah. Langkah banyaknya mereka. Nah. Ya. Namun kalau ulama yang belum menulis kitab ya mungkin aja. Ya. <clears throat> Namun seperti yang dikatakan oleh Syekh, ya mereka nggak akan dapati. Kecuali ya dari sisi kalam yang mutasyabih. kuruh, Silahkan sebutkan. Kemudian beliau berdalil dengan perkataannya Al-Imam Sanani di sini. Qala walakin al-amru kama qala al-Yamani fi qasidah Akan tapi kondisinya adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Yamani maksudnya Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani dalam qasidahnya. Ya, Imam San'ani punya qasidah yang memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Ismail sampai kepada beliau. qasidahnya itu. Namun terjadi perdebatan. Apakah Imam San'ani rujuk mencabut lagi pendapatnya yang memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Ismail? Sebagian mengatakan Imam San'ani mencabut pujiannya kepada dakwah Syekh Muhammad bin Ismail. Karena datang orang-orang yang melaporkan ya berdusta atas atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa Syekh muslimin dan lain sebagainya. Sehingga beliau mencabut. Ya. Seperti itu. Sampai sekarang pun begitu. Ya. Bahwa ulama ya itu dijadikan apa? Dijadikan ajang ya, untuk mendapatkan ya dukungan. Ya. Tapi alhamdulillah lima Imam ini meninggalkan ya karya-karyanya. Yang darinya kita ketahui bahwa dakwahnya sama. Dakwahnya sama. Jadi sekalipun klaim bahwa ini rujuk dari pendapat memuji dakwahnya Syekh ya. Ini orang-orang musyrikun tetap nggak bisa ya mengklaim bahwa Imam ini itu berada di belakang dakwah mereka. Karena yang Ali sendiri pun juga punya kitab sendiri. Darinya kita ketahui sebenarnya dakwah Imam Ali dan Syekh Muhammad Mulak adalah sama. Kemudian di sini kita ketahui bahwa upaya-upaya mengelabui ulama itu udah itu cara-cara ya setan dari zaman bahla. Ya. Maka ya kalaupun dalam satu kondisi hal yang seperti itu itu mencari pen, ya ber, apa <clears throat> berusaha untuk mendapatkan kalam seorang alim mencari dukungan seorang alim hal itu berguna namun itu bukan ukuran utama dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya bukan ukuran utama Antum lihat bahwa masih ada saja sampai zaman ini orang-orang yang menempuh cara-cara tersebut ya untuk mendapatkan ya stempel dari alim ya guna ya membuat dagangannya itu laris di kalangan orang-orang jahil iya atau untuk menjatuhkan lawan politiknya <laughs> dalam dakwah. Namun kalaupun yang seperti itu dalam satu kondisi diperlukan namun bukan ukuran benar tidaknya satu dakwah itu dengan cara-cara seperti itu. Kita lihat. Walaupun menurut mereka yang mengatakan Imam Sanani itu mencabut pendapatnya ya yang memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namun karena beliau meninggalkan karya tulis, kita pun bisa lihat bahwa sebenarnya dakwah Imam Ali dengan dakwah Syekh Muhammad itu sebenarnya bertemu. Dan sebagian lainnya mendustakan. Kalau Imam Ali itu telah mencabut. Ya, ini khilaf. Ya, yang terjadi seputar masalah ini. Namun di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab berdalil. Ya, mengatakan bahwa kondisinya itu seperti yang disebutkan oleh sang Ali. Itu apa? Bahwa mereka nggak punya mustanad sama sekali. nggak punya sandaran sama sekali. Hatta dari ucapan seorang alim. Siapa mereka? Orang yang mengklaim bahwa ini bukan kesyirikan. Atau yang mengklaim bahwa ini kesyirikan namun pelakunya tidak kafir. Bahwa orang yang yang menghiasinya tidak kafir, orang yang membelanya tidak kafir, memusuhi ahli tauhid tidak kafir, melangi ahli tauhid tidak kafir. Mereka punya nah, sandaran sedikit pun dari ucapan ulama. Apa kata Imam Sana'ani pada kasidahnya? Ala aqawilun, aqawilu la tu'za ila alim. Ya, itu adalah pendapat-pendapat yang tidak bersandar kepada ucapan seorang alim pun, wala tusawi filsan in raja'ta ila naqdi dan tidak ya sebanding dengan uang receh pils. Kalau kalian kembalikan kepada anak, kalau didudukkan dengan dalil, ya, maka pendapat-pendapat itu, ya, pendapat yang tiada berharga sama sekali. Ya. Seperti itu. Namun justru di zaman ini yang pendapat itu yang banyak mendapatkan ya dukungan, acungan jempol seolah itu adalah manhaj salaf, akidah salafiyah, tidak halus sunnah. Padahal seperti yang kita ketahui, demikianlah hakikat yang sesungguhnya. Oleh, selanjutnya, Ya. Bahasa ini selesai. Artinya ya kita simpulkan bahwa anggapan yang demikian itu ya, tidak berdasar sama sekali. Dan yang ada justru sebaliknya bahwa para sahabat ya mereka mujmi'un ya, sepakat ya akan kufurnya mereka orang-orang disebutkan dalam data-data yang tadi dibacakan. Apalagi orang yang melanggar tauhid. Ya tentunya perkara tauhid ini a'zam lebih ya besar dari perkara-perkara yang disebutkan dalam data-data tersebut. Selanjutnya Imam akan membahas kepada pembahasan yang berikutnya yaitu tentang taghayyuruz zaman, bahwa zaman ini mengalami perubahan. Ya. Dan tidak akan datang hari kiamat sampai kesyirikan kembali merebak. Qala wal nahtimul kalam fi hadha an-naw'i bima dzakara al-Bukhari fi sahih. Mari kita tutup pembahasan seputar masalah ini dengan apa yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Di mana beliau berkata babun taghyiru zamani hatta tu'badul awthan. Bab tentang perubahan zaman sampai berhala-berhala itu kembali diibadahi. Ya isnadihi. Kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya. Qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumu saatu hatta tattaribu aliyatu nisa'i daus ala dzil khalasah. Tidak datang hari kiamat sampai tattarib. Tattarib itu berketar, Ya. Aliyat itu ya bokong gitu. Bokongnya wanita-wanita daus di sekitaran berhala yang namanya Zil Khalasah. Maksudnya sampai ya apa ini eh, barang-barang arkeolog kembali digali. Ya. Udah nggak ada nih. Zil Khalasah udah hancur, dihancur sama jarir. Tapi bisa nongol lagi dia. Nongol lagi diibadahi lagi. Ya, dosanya besar itu para arkeolog itu. Ya, Borobudur yang sudah dipendam oleh Allah Subhanahu wa taala direnovasi lagi. Paling besar itu ada orang Islam irtad mereka, murtad. Ya. Ya. Karena mengembalikan apa? Syirikan. Qala wa dzul khalasati sanamun li dausin ya'budunahu. Dan dzul khalasa adalah berhala bagi kabilah Daus. Kabilah Daus diaman. Mereka beribadah kepadanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Jarir bin Abdullah. Nabi pernah berkata kepada Jarir bin Abdullah, "Ala turihuni min dzil khalasah?" Tidakkah kamu ya turihuni ya min rahah ya melegakan hatiku dari ya keberadaan dzil khalasah ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tenang. Ya. Ketika masih ada di zamannya berhala. Masih ada di masa hidupnya situs yang diibadahi selain Allah. Masih ada di zamannya kuburan yang diibadahi selain Allah. Waktu itu masih ada zilqalasa Karena dia bilang ala turikuni, belum merasa tenang. Faraqiba ilai bimam ma'ahu. Lalu Jarir pun naik kuda bersama ya orang-orang yang bersamanya. Fa ahraqahu wa Kemudian dibakarlah Zilqalasa ini dan dihancurkan. Pemata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Kemudian Jarir pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan apa yang sudah dia kerjakan. Qala Nabi pun berkata, "Fabaraka fi khayli Ahmas." Lalu Nabi pun mendoakan keberkahan pada ya pasukan Ahmas. Kalau enggak salah berapa? 50 orang. Warijalaha dan para penunggangnya khamsan 5. Artinya bahwa berhala ini sudah binasa. Ya, sudah hancur oleh jarir. Ya, namun berubah, zaman berubah. Ya. Muncul ya orang-orang pintar, kaum arkeolog <laughs> tadi Dinongolin lagi. Ya, situs-situs kesyirikan ini. Ya. Sehingga akhirnya orang kembali nari di situ, kembali beribadah kepada selain Allah di situ. Ya. Kalau wa 'adatul Bukhari dan kebiasaan Imam Bukhari rahimahullah, di dalamnya yakunil haditsu ala syartih" Kalau hadisnya tidak sesuai syarat sahihnya menurut beliau, beliau punya syarat sahih sendiri yang dimasukin ke dalam kitab sahih. Dzakarahu fit tarjamah. Tapi beliau pengen berdalil dengannya, itu gak dimasukin ke dalam ya. Jadi ada kolom hadis, ada kolom bab. Itu dimasukin ke bab. Gitu. Nah, kolom hadis itu khusus hadis-hadis yang sesuai dengan syaratnya. Sedangkan hadis ini sahih, namun tidak sesuai syaratnya. Misalnya beliau dalam hadis sahih Bukhari itu ketat sekali. Ya, kurang dari syaratnya maka dimasukin ke dalam terjemah. Terjemah itu maksudnya bab. Masukin ke bab. Judul bab. Judul bab. Tsumma yadullu ala ma'na. Kemudian beliau datangkan hadis yang serupa maknanya. Mimma huwa ala syartih, yang sesuai syaratnya. Masukin dalam matan sebagai dalil. Kedailan. Walafut tarjamah huwa huwa qawluhu. Dan lafal tarjamah itu adalah ucapannya taghiri zaman hatta tu'badul awsan. Ya perubahan zaman sampai ya berhala kembali diibadahi. Lafdu hadithin akhrajahu wairuhu minal imma. Sedangkan lafal hadis juga dikeluarkan oleh selain Bukhari. Baik lafal hadis ini takhir zaman hatta tuh berlautan itu dikeluarkan oleh selain Bukhari dari para imam-imam yang lainnya. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ini faedah hadisiah. Intinya bahwa hadis ini sahih. Ya. Namun dalam bab ya itu dikeluarkan oleh imam-imam yang lain. diwatakan oleh Bukhari dalam judul bab. Qala wal nadhkur min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kalami a'immati ahli al-ilm jumalan min jihadil qalb wal lisan wa mu'adati a'da'illahi wa muwalati awliya'ih sekarang kita akan masuk kepada pembahasan lainnya ya artinya ya dalil-dalil tentang kafirnya mereka pelaku syirik akbar itu sudah tuntas ya ditutup dengan ijma sahabat dalam perkara-perkara yang belum sampai kepada derajat syirik akbar. Ya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan tiat ini. Ya. Nabi sudah kasih sinyal bahwa syirikan akan kembali. Ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya kesyirikan nggak akan lagi kembali. Ya. Sehingga mereka menafikan bahwa orang sudah mengucapkan la ilaha itu bisa menjadi kafir lagi. Nah, ini tidak benar. Sekarang beliau akan masuk pada pembahasan lainnya. Ya. Yaitu pembahasan tentang ya memusuhi musuh-musuh Allah dan memberikan loyalitas kepada wali-walinya. Ya, ini konsekuensi dari tauhid tadi. Orang yang sudah mentauhidkan Allah wajib baginya untuk memusuhi musuh Allah dan memberikan loyalitas kepada para wali-wali Allah. Qala nadhkur min kalamillah. Mari kita sebutkan. Selanjutnya dari ucapan-ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para imam ahlul ilm. Jumalan fi jihadil qalbi wal lisan. Itu dalil-dalil yang berbicara tentang jihad hati dan jihad lisan. Itu membenci, jihad hati yang benci, ukuran membenci pelaku kesyirikan. Jihad lisan dengan dakwah wa mu'adatu a'da'illah, musuhi musuh-musuh Allah, wa mu'alatu awliya'ih Memberikan kesetiaan kepada wali-walinya. Wa anad dina la yasihu wa la yadkhul insan fihi illa bidhalik Dan bahwasanya agama seorang tidak menjadi sah dan seorang tidak dianggap masuk ke dalam Islam kecuali dengan yang demikian. Artinya tahu makna syahadat harus cinta kepada la ilaha illallah. Benci kepada kesyirikan. Cinta kepada sesama muwahhidin, benci kepada musyrikin. Bahkan sampai kepada taraf membela muwahhidin dan merangi musyrikin. Fadaqul, maka kita katakan babun fi wujubi adawati a'da'illahi minal kuffar wal murtaddin wal munafiqin. Ya, bab tentang wajibnya memusuhi musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir dan orang-orang murtad dan para munafikin. Ini dibawakan ayat-ayat dan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutin aja. Qauluhu ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, innakum idzan mithluhum." Telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayati Allah, kalau kamu dengar ayat Allah ya didustakan, yukfaru biha. Wa yustahza'u biha, dijadikan bahan olok yang dipermainkan. Walatak taq'udu mahum, jangan kalian duduk terus duduk bersama mereka. Jangan kalian terus kumpul bersama mereka. Hatta yahudu fi haditsin lain sampai mereka ya berbicara tentang topik yang lain. Kalau mereka masih melakukan itu, kalian duduk tetap duduk dengannya. Ya, ini dilarang. Kata Allah, idan innakum idan mithluhum." Kalau kalian tetap duduk bersama mereka ya, dalam kondisi mereka mendustakan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, kalian sama seperti ini Hukumnya sama seperti itu. Kufur. Ya, kenapa? Nah, tidak ada pengingkahan dalam hati kita. Ya. Dimana seorang tidak dalam kondisi dia dipaksa untuk duduk di sana. Kemudian duduk di sana ikhtiaran. Ya, sebagai pilihan hati, nggak ada paksaan. Namun dia tidak bangun meninggalkan majlis tersebut. Ya. Berarti tidak ada ya kecintaan dia terhadap kalamullah. Kebencian mereka terhadap kekufuran dan orang-orang yang kufur. Wa ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian. Setiaan ya, pada orang-orang kafir. Ya. ulama mengartikan tawal ya. Tauliah di sini ya tawala di sini ya al-mahabbah wan nusrah, cintaan dan pembelaan. Ya. Seperti itu. Bukan ya diartikan dengan artian yang kebablasan. Ya. Seperti misalnya bekerja pada orang kafir. Ya. Ini adalah pembahasannya, namun tidak masuk dalam wala yang menjadikan orangnya kufur. Ya, bekerja orang kafir ada pembahasan ini sendiri. Ya. Atau seperti diartikan oleh sebagian orang-orang pergerakan, minta pertolongan, bantuan kepada orang kafir. Ya. Sehingga banyak orang pergerakan yang mengkafirkan ya, ulama Saudi, ya, negara Saudi Arabia karena di masa perang Teluk Saudi mengundang pasukan multinasional ya, untuk menghadang kejahatannya Saddam. Tidak termasuk. Ya, karena ini maksudnya nusrah ya apa? wal mahabbah wal nusrah. Ya, kecintaan dan pembelaan kepada orang kafir. Syekh Abbad, ya Abdul Muhsin Abbad, ya, menjelaskan bahwa analoginya kasus itu, ya, kasus Arab Saudi minta bantuan kepada Amerika untuk menghadang pasukan Saddam ingin menyerang Arab Saudi itu seperti ya seorang yang akan dirampok rumahnya. Kemudian dia minta bantuan kepada tangganya yang kafir. Boleh. Ya. Ada yang melarang hal yang seperti itu. Ya. Antum punya tangga kafir, antum mau dirampok, rampok kan muslim. Minta tolong sama tetangga, nggak boleh. Kafir antum. Menurut ya orang-orang harokan antum jadi kafir kalau minta tolong sama tetangga kafir. Ini kan namanya koplok. Ya, namanya koplok. Itu analoginya seperti itu sudah sederhana. Namun mereka bawakan kasus itu kepada masalah al-mahabbah al wa nusrah. Ya, Al-wala katanya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ini beda. Memberikan loyalitas kepada orang kafir yang menjadikan pelakunya kufur itu adalah mahabbah wan nusrah. Berikan kecintaan dan membela mereka. Ya, membela orang-orang kafir. Allah wa qawlu ta'ala wa may minkum. Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian fa innahu minhum sungguhnya dia termasuk dari mereka Qalu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya dan juga firman Allah Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Ya, sebagai penolong. Ya. Yang kalian cintai dia, kalian bela dia. ila qawlihi sampai kepada firman-Nya itu firman Allah taala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah ya, dalam surat al-mumtahanah ayat 4 ya kami kufur kepada kalian telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya Ini ayat-ayat ini menunjukkan ya harusnya seorang muslim yang memberikan ya kecintaannya kepada ya al-Islam dan sebaliknya yang memusuhi kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya. Wa qawlu ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda wa rasulahu." Kalian tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka ini adalah bapak-bapak mereka. Atau abna'ahum. Atau anak-anak mereka. Atau ikhwanahum. Atau saudara-saudara mereka. Atau asyiratahum. Atau saudara-saudara mereka. Mereka kata bafi kulubihimul iman. Mereka itulah orang yang Allah tulis di hati mereka ada keimanan. Tentunya kalau kita ya ingin luaskan pembahasan ini, ya kita nggak maju-maju nih buku. Namun cukup baik kita apa yang disebut oleh Syekh di sini dari ayat-ayat itu sebagai isyarat ya akan wajibnya ya jihadul qalbi wal lisan bahwa hati kita dan juga lisan kita berjihad ya dalam memusuhi musuh-musuh Allah ya dan memberikan loyalitas kepada wali-wali wali-wali Allah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Selanjutnya beliau akan mengutip ya dari Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Waddah. Ya. Ibn Waddah, Imam Ibn Waddah. Bahwa beliau ya mengutip ya surat ya dari Asad bin Musa yang dikirim kepada saudaranya Asad bin furah yang padanya terdapat wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang baik namun karena wasiat ini dan surat ini cukup panjang ya yang isinya berisikan tentang ya, kewajiban menegakkan agama Allah membenci ahli bidah ya, musuh ahli bid'ah dan tegas dan pujian kepada Asad bin Furat ya akan sikapnya yang tegas dalam ya membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena surat ini cukup panjang Insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang ya pada pembahasan pembacaan surat Asad bin Musa kepada Asad bin Furat. Ya, والله تعالى أعلى وأعلم نعم sementara kita selesaikan kajian kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala